kita malam hari kita akan ambil judul materi baru Setelah pada pertemuan sebelumnya beberapa hari berturut-turut Nah kita ambil materi Ahlu sunnah tidak mendiami satu kebatilan pun Dan itu termasuk dari enam simbol ahlu sunnah wal jamaah kita ambil judul bab baru kata sang penulis semoga Allah menjaga beliau. Manhaj ahli sunnah ma'sumun 'anil khata'. Manhaj ahli sunnah terjaga dari kesalahan. Ma'sum. maknanya adalah terjaga. Hada fil jumlah ini secara keseluruhan. Nah, per kelompok ahlu sunnah Allah Subhanahu Wa Taala menjaga mereka. Jadi pada siapa yang menempuh jalan ahlu sunnah, jalannya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jalannya para sahabat Ridwanullahi Alaihi Ajma'in, secara global <coughs> dia terjaga dari kesalahan. Karena manhaj ahlu sunnah adalah manhaj yang dibangun di atas sumber agama Islam yang utama kitab sunnah dengan pemahaman para salaf. Ini mana siapa yang menempuh jalan tersebut, jalan kitab, jalan sunnah dengan pemahaman para salaf, dia yang dimaksud dalam judul bab ini di ahli sunnah, dia terjaga dari kesalahan. Namun beliau akan berikan tanda pada bagian akhir nanti dari materi ini bahwa tidak menutup kemungkinan per individu dari jamaah ahli sunnah pasti memiliki kesalahan antara sedikit dan banyak antara yang nampak dan tersembunyi jadi ini boleh disebutkan secara menyeluruh tentang enam Para kelompok ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya manhaj mereka adalah terjaga dari kesalahan. Ya beliau ingin membandingkan kepada kita bahwasanya kelompok yang lain, firqoh yang lain yang keluar dari al-jamaah. Nah, ada kesalahan dan itu nampak jelas. Dan itu nampak jelas. Kalau mau dibuktikan dengan fakta dan realita, Nah, hal tersebut bisa. Bisa untuk kita buktikan. Adapun mana ahlu sunnah wal jamaah yang pertama kali mengusungnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sunnah beliau, kemudian disusul dengan para salaf Rasulullah alaihi majma'in, sahabat tabiin dan tabiin tabiin, mereka terjaga dari kesalahan. Ini bangun di atas satu hadis datang dengan sanad yang sahih riwayat Imam Naam Ibnu Majah dengan lafaz kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tajtami ummati ala dhalalah. Bunyi hadisnya demikian. La tajtami ummati ala dhalalah. Umatku tidak pernah bersatu di atas kesesatan. Atau dalam sebagian Naam lafaz kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la Allah ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala dolalah atau ummati ala dolalah. apa demikian? Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengumpulkan pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau pada umat ku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kesalahan. Artinya terkumpulnya komunitas yang hak yang dijuluki dengan ahli sunnah wal jamaah mereka tidak mungkin untuk bersatu di atas kesalahan kalau toh seandainya ada kesalahan, nah dalam komunitas ahlu sunnah biasanya itu disandarkan kepada individu, bukan pada kelompok perorangan. Satu orang melakukan kesalahan, dua orang melakukan kesalahan, namun jangan dinisbahkan kepada kelompok ahlu sunnah. Karena ahlu sunnah tidak mungkin berselisih. Ketika ada yang berselisih, itu disebabkan kepada individu, dialah dia ada yang salah dan keliru khususnya dalam usul khususnya dalam permasalahan enam usul akidah ahli sunnah wal jamaah tentang akodiyah tentang yang tidak ada perselisihan di dalamnya <clears throat> nah kita langsung dilanjut lanjut apa yang beliau bawakan kepada kita berupa judul bab ini beserta keterangannya kata Syekh Al Bakar Abdul Razak النهمي اليمني حفظه الله تعالى ومن معالم دعوة أهل السنة dan diantara simbol-simbol dakwah ahli sunnah adalah anna manhajahum ma'sumun anil khata bahwasanya manhaj mereka dan metode hidup mereka jalan yang mereka tempuh terjaga dari kesalahan terjaga akan datang dalilnya Nah, ahlu sunnah per kelompok adalah terjaga dari kesalahan. Kita tegaskan lagi bahwasanya meskipun mungkin per individu, per perorangan dari komunitas ahlu sunnah wal jamaah ada kesalahan. Lashak, tidak diragukan akan hal tersebut. Namun itu jangan disebabkan kepada ahli sunnah, namun disebabkan kepada per individu. Karena toh terjadi, ini terjadi perselisihan. Nah, biasanya atau naam seandainya terjadi perselisihan al-haq cuma satu al-haq tidak bercabang secara khususnya kita tanggalkan dulu dalam permasalahan akodiyah dan manhajiyah al-haq cuma satu Kenapa? Kenapa alasannya? Nah mereka yang ahlu sunnah wal jamaah manhaj mereka terjaga dari kesalahan. Kata beliau di sini. Liannahu kitabullah wa sunnah rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena manhaj ahlu sunnah adalah manhaj yang dibangun di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menjadikan dua hal ini sebagai pedoman hidup dia, nah, akan terjaga dari kesalahan. Dan hanya ahlu sunnah wal jamaah menjadikan dua perkara ini sebagai usul agama mereka. Nah, sedangkan firqah yang lainnya belum tentu. Mungkin mereka pakai kitab, mungkin mereka pakai sunnah, tapi mereka punya usul yang lainnya. Seperti tokoh atau enam menggunakan acuan dalam beragama adalah akal, pikiran, perasaan, pendapat, dan seterusnya. Alasannya kenapa manhaj ahlu sunnah wal jamaah terjaga dari kesalahan karena mereka menjadikan dua hal ini sebagai pedoman mereka. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala berkata Allah yang maha suci dan maha tinggi Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-dzikra. az terkadang dimaknai dengan Al-Qur'an. Terkadang az juga dimaknai dengan syariat Islam. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az serta kami pula lah yang menjaganya. Nah Allah Subhanahu Wa Taala menjamin bahwasanya syariat Islam terjaga dengan penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung. Eh, terjaga dari kesalahan, terjaga dari kekeliruan. Tidak ada tangan-tangan jahat yang enam bisa merusaknya. Meskipun mereka mencoba untuk merusaknya, namun terjaga dengan penjagaan dari enam khairul hafidhu Ini Allah Subhanahu wa taala khairul hafidhin Nah ini dari pertama dari pertama menerangkan kepada kita bahwasanya manhaj ahlu sunnah wal jamaah adalah manhaj yang nah terjaga. Dari sini kita ambil pelajaran mulai dari alinea yang pertama. Kalau begitu manhaj yang lainnya yang tidak menggunakan metode yang sama, tidak menggunakan pedoman hidup yang sama Al-Quran dan Sunnah tidak ada jaminan penjagaan dari Allah Taala. Ketika menjadikan pedoman hidup mereka adalah akal pikiran, ketika menjadikan pedoman mereka adalah Nah, pendapat tokoh pencetus pertama kali kelompok atau firqah tersebut tidak ada jaminan. Hanya ahli sunnah wal jamaah yang mendapat nah jaminan tersebut. Makanya dua dua istilah ini jangan pernah bisa satu sama yang lainnya. Ahlu sunnah wal jamaah. Tambahkan jamaah di dalamnya. Ahlu sunnah eh, orang-orang berkecimpung dalam sunnah Rasulullah saw Alaihi Wasallam mereka mempelajari, mengkaji, memahami, mengamalkan, mendakwakan, menyebarkan, bela mati-matian. Al-jamaah eh, karena mereka tidak pernah keluar dari komunitas agama Islam. Mereka lah al-jamaah, meskipun jumlah mereka lebih sedikit. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Nam yadullahi ma'al jamaah." Agam tangan Allah bersama al-jamaah eh, bersama keutuhan agama Islam. Beliau bahkan semacam tafsir akan ayat di atas. Qala Ibnu Katsir fi tafsir hadhihi al-ayah, berkata Imam Ibnu Katsir dalam ayat tafsir ayat ini ayat Al-Hijr ayat ke-9 ayat surat Al-Hijr qarrara ta'ala annahu huwa alladhi anzala alaihi dzikra wa huwa al-Qur'an lahu min Allah Ta'ala mengikrarkan bahwa dialah yang menurunkan Al-Quran. Ad-Dikir huwa Al-Quran. Ini kata Imam Ibn Kathir. Ad-Dikir huwa Al-Quran. Ini dari termakna dalam atau nah, makna lafaz azzikir dalam dalam al quran Karim wa memiliki banyak makna. Di antara maknanya adalah as-salat wa aqimis salat li-dzikri. Di antara juga adalah naam khutbah eh, khutbatul Jum'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Ya fas'au ila eh, khutbatul Jum'ah dan seterusnya di antara maknanya. Namun yang dimaksud dengan azikur pada ayat ini adalah yakni Al-Qur'an. Kita ulangi. Allah Taala mengikrarkan bahwa Dialah yang menurunkan az-zikr, Al-Qur'an, dan zikr adalah Al-Qur'an. Wa al-hafizu lahu min wa serta Dia pula lah yang menjaga. Yani Allah adalah sang penjaga bagi Al-Qur'an dari perubahan dan penggantian. Nah, Al-Qur'an tidak bisa diganti, tidak bisa dirubah meskipun mereka berusaha untuk merubahnya. Berbeda dengan kita kitab suci sebelumnya, kitab suci yang lainnya. Nah, tidak terdapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu terjumpai banyak banyak perubahan. Ada yang ditambah, dikurangi, diganti dan dirubah. makanya jadi kita dengar bahwasanya ada di antara nah Injil dengan istilah bahwasanya perjanjian baru, perjanjian lama karena mereka pelaku Injil itu sendiri yakni para tokoh Kristiani mereka terkadang melakukan enam muktamar untuk merubah isi Taurat, isi Injil. Menurut mereka mungkin sebagian ayat di dalam Taurat dan Injil tidak pantas untuk diterapkan di zaman ini akhirnya mereka rubah, mereka ganti, mereka tambah, mereka mengurangi. Sedangkan itu tidak berlaku kepada Al-Quran. Al-Quranul Karim, Allah Tabaraka wa Ta'ala yang langsung memberikan jaminan dari diri dia bahwasanya Allah lah yang menjaganya, tidak akan pernah diganti, tidak pernah dirubah, diganti dan dikurangi. Ya, ini semuanya boleh tetapkan oleh kita sang penulis. Bahwasanya barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran, kalau gitu dia selamat, nah, terjaga dari kesalahan dan hanya ahlu sunnah wal jamaah yang menjadikan Al-Quran pedoman hidup mereka. Wakala ta'ala dalil yang lainnya. Dan kata Allah yang Maha Tinggi, <coughs> la yatihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Ini juga sifat tentang Al-Qur'an. La yatihi eh, la yati Al-Qur'ana al-batil. Eh, tidak datang kepada Al-Qur'an kebatilan jadi tidak datang kebatilan kepada Al-Quran. Mimbai ini ada wa min khalfi, baik itu di depannya ataupun di belakangnya. Nah, baik itu setelahnya ataupun sebelumnya. Ya, setelah Al-Quran turun Al-Quran ataupun sebelum turun Al-Quran. Ini juga sebagai dalil bahwasanya Al-Quran terjaga dari kebatilan. Kemudian Allah tutup dengan ayatnya, Tanzilun min hakimin hamid. Eh, turun dari sisi dat yang maha bijaksana, dat yang maha terpuji. Yani Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Hakim, Al-Hamid. Dua dari ini menunjukkan kepada kita nama Al-Quran terjaga dengan penjagaan dari Allah tabaraka wa ta'ala secara langsung. Juga ayat yang serupa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, Lau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran ini turun dari selain Allah, niscaya kalian akan mendapati perselisihan yang banyak. Ya maksud dari ayat ini bahwasanya di dalam Al-Quran tidak ada perselisihan. Karena kenapa? Karena Allah yang menurunkan secara langsung. Jadi Al-Quran tidak ada perselisihan. Al-Quran tidak ada kebatilan. Yang berpegang teguh dengan Al-Quran tidak mungkin berselisih. Yang berpegang teguh dengan Al-Quran tidak mungkin sesat. Nah, kata jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam matan yang indah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata dia di waktu dalam hakim dan Hakim, Takaffalallahu liman qara al-Qur'ana alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah kata dia kata Ibnu Abbas kata Ibnu Abbas Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi orang yang membaca Al-Qur'an untuk tidak sesat di kehidupan dunia serta tidak celaka di kehidupan akhirat. Takaffalallahu liman qara al-Qur'ana an la yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Nah, ini ucapan dari Ibnu Abbas. Kemudian dia baca ayat Allah Subhanahu wa taala ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى Nah, cukup jamin ini dalil yang pertama, barang siapa menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dia, oleh karena itu dia akan terjaga dari kesalahan karena Al-Qur'an sendiri tidak memiliki kesalahan. Qala Ibnu Katsir rahimahullah fi tafsir hadhihi al-ayat lagi-lagi akan kepada kita tafsir dari Imam Ibn Qasir min ahsan min ahsan tafsir dari Quran al Karim tafsir Ibn Qasir adalah tafsir yang paling terbaik yang mentafsirkan Al-Quran Al-Karim karena beliau pakai metode salafiyah mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran mentafsir Al-Quran dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mentafsirkan Al-Quran dengan ucapan para sahabat mentafsirkan Al-Quran metode paling terakhir adalah enam dengan menggunakan kaidah bahasa Arab kata Imam Ibnu Katsir dalam ayat ini Ainaisa salim butlani ilaihi sabilun li'annahu munazzalun min rabbil alamin kata beliau di sini bahwa eh tidak ada kebatilan tidak ada jalan bagi kebatilan untuk masuk padanya terjaga. Kebatilan tidak bisa masuk kepada Al-Quran Al-Karim. Al-Quran ucapan Allah. Allah yang menurunkan. Allah pula yang menjaganya. Tidak ada jalan untuk kebatilan masuk ke dalamnya. Lah dari depan, wal dari belakang. Dan berapa banyak orang yang mau berusaha untuk nah, merubahnya, menggantinya, menambah atau menguranginya, Terbongkar terus mereka. Allah yang membongkar itu sendiri. Dibanding dengan kita suci yang lainnya, nah tidak ada jaminan. Artinya mulai dari semenjak pertama kali turunnya 14 abad yang silam sampai pada hari ini Al-Quran tidak berubah satu huruf pun, satu harokat pun. Apa yang turun di zaman Nabi SAW, Alaihi Wasallam itu juga yang kita baca zaman sekarang ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm." Nah, perbedaan antara Al-Qur'an dengan yang lainnya adalah bahwasanya Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menghidupkannya dengan cara dihafal oleh para penghafal. Nah, oleh karena itu barang barang siapa yang menghafal Al-Qur'an artinya dia ikut ambil-ambil dalam menjaga Al-Qur'an itu sendiri. Mungkin mereka bisa rubah apa yang ada di kertas di lembaran mushaf tapi tidak mungkin mereka bisa merubah apa yang di dalam para dada para penghafal makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pujian bagi umat ini Inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsib kami kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kaum yang buta aksara buta aksara. Boleh terangkan tentang hal itu yang buta huruf. Lanak tubuh wala nasib. Kami bukan umat yang nam menulis, tidak juga menggunakan ilmu hisab dalam penerapan penanggalan. Eh kami tidak menulis dalam arti bahwasanya umat ini adalah umat umat yang kuat dari sisi hafalan yang berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Jadi kelebihan daripada umat ini adalah umat para penghafal. Mereka adalah penghafal, penghafal Allah, penghafal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan sebagai imam di sini mengatakan di mengakui bahwasanya ma kata butu na ma tu sauda ala bebo. Ini semenjak dia menuntut ilmu sampai dia meninggal dunia, dia mengatakan bahwasanya aku tidak pernah menuliskan tinta hitam di atas kertas putih. Jadi ilmu yang dia dapat hanya dari hafalan. Al-Quran dia hafal, hadis dia hafal, sunnah Rasulullah SAW dia hafal. Jadi silakan rubah apa yang ada dalam lembaran kertas mushaf. Jadi kita mungkin bisa menghapus apa yang ada di dalam dada-dada para penghafal Al-Quran. Lianna munazzalu min Rabbil Alamin karena Al-Quran turun dari Rabbul Alamin. Walihada qala tanzilu min hakimin hamid. Oleh karena itu Allah katakan turun diturunkan tanzilun eh munazzalun masdar bimakna maf'ul tanzilun eh munazzal nazzala yunazzilu tanzilan munazzilun munazzalun tanzilun bermakna munazzal ay hakimun fi aqwalihi wa af'alihi hakimun bermakna mahmudun ay fi jami'i ma ya'muru bihi wa yanha anhu hakim bijaksana yakni dalam ucapan serta perbuatannya eh Allah bijaksana bijaksana dalam ucapannya bijaksana dalam perbuatannya hamidun bermakna mahmudun ini juga Sifat musyabbaha maknanya adalah maf'ul. Eh, yang terpuji, hanya itu terpuji. Yaitu dalam seluruh apa yang dia perintahkan kepadanya serta apa yang dia larang akannya. Allah terpuji. Oleh orang-orang memujinya. Al-jami mahmudatun awaqibuhu wa boyatuhu eh seluruhnya eh seluruh perintah yang Allah perintahkan seluruh larangan yang Allah larang adalah terpuji seluruhnya dampaknya serta kesudahannya Hakimun Hamid Nah Allah yang menurunkan Al-Quran Tapi ini dalil Al-Quraniyah yang menunjukkan kepada kita bahwasanya Al-Quran terjaga dari kesalahan kalau begitu orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dia otomatis juga akan terjaga dari kesalahan karena dia menggunakan pedoman hidup yang terjaga dari kesalahan. Setelah beliau selesai dari keterangan akan Al-Quran yang merupakan sumber rujukan pertama bagi ahlu sunnah wal jamaah. Beliau masuk menyebutkan tentang rujukan kedua, yakni al-hadis atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari ucapan beliau di sini, wa qala ta'ala wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Empat ayat pertama dari surat An-Najm. Berkata Allah yang maha tinggi, <clears throat> wan najmi idza hawa demi bintang ketika dia mulai bercahaya. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Tidaklah sahabat kalian itu sesat tidak juga menyimpang hukum di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kum dinisbahkan kepada bangsa Arab terkhususnya Quraisy karena ayat ini turun kepada mereka. Wa yang tiku 'anil hawa tidak ada dia yang Nabi Muhammad alaihi wasallam berucap dengan hawa nafsu in huwa illa wahyu yuha tidak lain kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Yang ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu seluruhnya. Ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu. Nah, sebagaimana Al-Quran adalah wahyu, demikian juga sunnah atau hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu berdasarkan ayat yang barusan kita baca dari surat An-Najm. Makanya barang siapa yang menjadikan dua enam pedoman dua hal tersebut sebagai pedoman hidup dia selamat dunia akhirat. Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan ini juga merupakan wasiat dari Rasulullah SAW alaihi wasallam hendaknya kita mengambil wasiat tersebut dari hadis Jabir radhiyallahu anhu riwayat Imam Malik dalam Muwatta kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Jamilan untuk tidak sesat. Tambahkan lagi selama-lamanya apabila mengambil wasiat Rasulullah SAW tersebut. Apa itu? Kitabullah, yakni Al-Quran, wa sunnati, eh, sunnah Rasulullah SAW. Dua hal yang sedang kita kaji. Peraturan hidup yang menjanjikan tentang selamat dari kesesatan di kehidupan dunia, selamat dari kecelakaan di kehidupan akhirat. Simple. Jangan cari yang lain. Cuma dua ini. Karena ahlu sunnah wal jamaah mereka lah yang berpegang teguh dengan dua pedoman tersebut. Oleh karena itu, nah mendapatkan penjagaan dari kesalahan. Karena dua hal ini tidak ada kesalahan padanya. Belum membawakan tafsir tafsir Al-Quran dengan hadis. Jadi ayat yang di atas yang dibawakan dari surat An-Najm boleh tafsirkan dengan hadis dan ini adalah metode tafsir salafiyah kata Syekh Abu Bakar An-Nahmi hafizahullah taala wa Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala dari Abdullah bin Amr semoga Allah meridhai keduanya <coughs> seorang sahabi jadi dijadikan dengan abid sahabat ahli ibadahnya para sahabat dia berkata Kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uridu hifdhahu. Fanahatni Quraisy. Kita dengar dulu. Dahulunya aku menulis segala sesuatu yang aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin menghafalnya. Nah, ini pengakuan dari Abdullah bin Amr bin As. Aku menghafal apa yang keluar dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu aku menulis. Dan mudah bagiku untuk menghafalnya. Aku menulis semuanya yang keluar dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja orang-orang Quraisy melarangku, yakni kalangan pembesar mereka, orang tua mereka dari kalangan sahabat. Nah, ini kaum Quraisy dari kalangan sahabat, ini kaum muslimin melarang dia untuk menulis akan seluruh ucapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wakalu atau tubuh kulla intas mauhu wa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bashurun yatakallamu fil ghadabi lebih ridha. Ini para pembesar Quraisy dari kalangan sahabat yang muslim Mengkritik aku dengan ucapan mereka bahwa apakah kau menulis segala sesuatu yang kau dengar dari beliau Sedangkan Rasulullah SAW adalah manusia biasa, terkadang beliau berbicara dalam keadaan marah, terkadang juga ribo. Nah, tidak setiap apa yang beliau ucapkan adalah wahyu. Terkadang beliau emosi, terkadang beliau marah, terkadang juga ucapan manusia biasa. Ya, dengan alasan itu mereka melarang. Jangan, jangan aku tulis seluruhnya. Tulis saja yang penting, tulis saja yang nah, merupakan merupakan penjelasan akan Al-Quran. Jangan tulis semuanya. Mendengar kritikan tersebut, akhirnya kata Abdullah bin Amr bin As, "Fa'ansabtu 'anil kitabi, fadzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Akhirnya aku pun berhenti dari menulis. Nah, karena kritikan tersebut. Sempat aku hentikan penulisan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian aku menyebutkan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengeluhkan kepada beliau yang dulu beliau sebutkan kepada kita ya ini Abdul bin Amr bin As dan bin aku tulis tapi dilarang oleh sebagian orang Quraisy akhirnya aku berhenti fa'auma'a bi isbihi ila fihi faqala uktub fa wallah fa walladhi nafsi bi yadi ma yakhruju minhu illa haq kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk kepada mulut beliau nah mengisyaratkan kepada mulut beliau sambil mengatakan tulislah Demi zat yang jiwa jiwaku berada di tangannya, yakni demi Allah, tidaklah keluar dari sini kecuali adalah hak, kecuali kebenaran. Jadi apa yang keluar dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seluruhnya tanpa terkecuali adalah kebenaran. Oleh karena itu kalau kalau engkau mau menulis wahai Abdullah silakan, jangan ragu, jangan ragu sama sebagian orang. Nah, dan berdasarkan hadis ini yang barusan kita baca, Hadisnya dari Imam Abu Daud dan Ahmad dan hadisnya sahih. Nah, sumber rujukan yang kedua adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana itu juga terdapat jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang keluar dari lisan beliau adalah hak benar. Ketika itu adalah hadis yang mendapatkan predikat sahih. Ketika itu adalah hadis yang mendapatkan predikat sahih. Nah, Al-Quran dan Sunnah Sahihah adalah dua sumber rujukan agama Islam yang terjaga dari kesalahan. Dan barang siapa yang menjadikan dua hal tersebut sebagai pedoman hidup dia, dia pun akan terjaga dari kesalahan. Baik itu per dan mana mereka adalah ahli sunnah wal jamaah atau per individu, dia akan terjaga dari kesalahan. Nah, sampai pada titik ini, kita sudah mendapatkan kesimpulan bahwa barakallahu fikum jami'an kenapa ahli sunnah wal jamaah mereka terjaga dari kesalahan karena mereka menjadikan dua hal sebagai pedoman hidup mereka yang mana dua hal tersebut juga mendapatkan jaminan terjaga dari kesalahan oleh karena itu ahli sunnah juga terjaga dari kesalahan namun kita tadi bahwasanya ini terjaga dari kesalahan adalah perkelompok yang menggunakan manhaj ini secara kelompok al-jamaah mereka yang terjaga artinya barang siapa yang menyelisih kelompok ini nah dialah yang menyimpang dialah yang telah keluar dari naam penjagaan Allah Subhanahu wa taala tersebut entah dia lalai dari Al-Qur'an atau dia lalai dari sumber-sumber yang kedua yang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah kemudian tidak tidak menyinggung di sini tentang Al-Qur'an dan Rasul yang mana dua sumber rujukan agama Islam. Tambahkan satu sumber rujukan yang lainnya yang juga tak kalah pentingnya yang di dalam pemahaman para salah boleh tidak singgung di sini karena kita sudah kaji di pembahasan-pembahasan sebelumnya. Bahwasanya dalam memahami Al-Qur'an, dalam memahami As-Sunnah, nah hendaknya dengan menggunakan metode tunggal. Apa itu pemahaman para salaf berdoa alaihi majma'in? Tidak keluar dari koridor mereka. Jadi kita tambahkan di sini sebagai pelengkap. Al-Quran, As-Sunnah dengan pemahaman para salaf. Satu hal alinea terakhir Beliau bawakan ini penting karena sebagai semacam tanbih peringatan. Di depan sudah kita pahami. yang Yadullahi ma'al jamaah. Nah, tanah Allah bersama jamaah. Eh, penjagaan Allah kepada al-jamaah yang masih konsisten di atas al-haq Amma afrodu ahli sunnati falaisu ma'sumin. Adapun per individu ahlu sunnah maka mereka tidak terjaga dari kesalahan. Artinya per perseorangan ahlu sunnah mereka tentunya punya kesalahan. Nah, tergantung dari banyak sedikitnya atau kecil dan besarnya. Jadi jangan menyandarkan perbuatan satu orang per satu orang ahlu sunnah bagian daripada manhaj ahlu sunnah tidak. Kecuali mereka ijma di dalamnya. Ketika tidak ada perselisihan. Nah, adapun perseorangan yang mungkin dia menyelisihi mana sunnah wal jamaah, jangan nisbahkan itu adalah bagian daripada ahlu sunnah wal jamaah. Nisbahkan kepada perorangan, per individu. Karena tidak menutup kemungkinan bahwasanya per individu atau perseorangan dari ahlu sunnah tentunya memiliki kesalahan. Man laisa lahu nah man dalladhi laisa lahu husna faqat ada ada dengan bedsheet tersebut eh, siapa yang tidak punya kesalahan pasti ada kata beliau di sini bahwa adapun per individu ahlu sunnah mereka tidak terjaga dari kesalahan faqad yaqauna kau khata' terkadang mereka terjerumus dalam kesalahan Jadi bandingkan, tenang. Bedakan di sini antara ucapan ahlu sunnah wal jamaah secara global menyeluruh. Nah, dengan kata lainnya mereka sepakat di dalamnya ijma dengan hadis Rasulullah SAW la tajtami ummati ala dolala umatku tidak mungkin bersatu padu di atas kesesatan ini satu perkara Kemudian satu perkara yang lain bahwasanya per individu ahlu sunnah wal jamaah bisa jadi ada kesalahan. Namun jangan nisbahkan kesalahan dia tersebut ke dalam nama manhaj ahlu sunnah. Apalagi memang bukan manhaj, hanya pendapat, hanya ro'yu, <clears throat> hanya pemahaman dia. <clears throat> Jadi kalau masalah barakallahu fikum jami'an ikuti al-jamaah, jangan menyelisihi mereka. Aku pendapat seseorang yang mungkin menyelisihi dalil, ada pendapat suara yang mungkin menyelisihi salaf. Ijtihad dia tidak diikuti. Kata beliau berikutnya, illa annahu yang bagi ayyu'lam. Hanya saja semestinya untuk diketahui anna ma kana indahu min al-khata'i fa huwa inda ghairihim aksar wa abom Jadi beliau akan menyebutkan tentang pujian kepada ahli sunnah. Jadi boleh tetap menyanjung ahli sunnah wal jamaah. Hanya saja sepantasnya untuk diketahui bahwa ketika ada kesalahan pada ahli sunnah per individu tentunya, maka pada selain mereka tentunya kesalahan tersebut lebih banyak dan lebih besar. boleh bandingkan bahwasanya ada ahli sunnah, ada juga ahlul bid'ah atau ahlul ahwa selain ahli sunnah. Kita yakin dan percaya bahwa per individu ahla, per individu ahlu sunnah, perseorangan ahlu sunnah ada kesalahan. Namun per individu ahlul bid'ah lebih banyak dan lebih besar. Jadi boleh buat buat semacam muhakamah perbandingan. Nah, demikian juga wa makana inda ghairihi min khata'in fa huwa indahum aqallu wa akhaf. Kebalikannya bahwasanya ketika ada kesalahan pada ahlul bid'ah atau ahlul awas selain ahlu sunnah, ada. Maka pada diri ahlu sunnah kita kita akui juga ada, namun lebih sedikit. Beliau katakan bukan tidak ada, ada. Yang tidak ada kesalahan adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Per individu ahlu sunnah, tak nah, bisa jadi ada. Namun lebih sedikit. Karena kesalahan dan kekeliruan adalah datang ketika itu menyelisihi kitab, menyelisihi as-sunnah. Nah, kesalahan datang ketika tidak menjadikan pedoman hidup Al-Quran dan as-sunnah. Ini dari sisi kesalahan, beliau masukkan lagi dari sisi kebaikan. Berbanding terbalik. Wa makana inda ghairihi min khairin in sahhat ta'bir bidzalik fa huwa inda ahli sunnati bil haqqi wa ahsanu tafsira. Dan jika lo saja di sisi mereka, di sisi selain ahli sunnah, di sisi ahli bid'ah, mereka punya kebaikan. Kalau boleh seandainya menggunakan ungkapan tersebut, nah dan tidak dipungkir bahwasanya ahlu ahlul bid'ah Nah, bisa jadi ada kebaikan pada diri mereka. Namun mereka mencampur adukan kebaikan, satu kebaikan tersebut dengan ribuan kesalahan, kebetilan. Itulah ahli bid'ah. Kita tidak mungkin bahwasanya ahli bid'ah juga punya kebaikan. Mungkin ada. Nah, namun kata kita di sini hanya saja di sisi ahlu sunnah lebih banyak kebaikan dan lebih bagus. Jadi boleh bawakan gambaran tentang kebaikan dan kejelekan. Kalau kejelekan ada pada per individu ahlu sunnah, ada pada per individu ahlu sunnah, niscaya ada lebih banyak lagi kesalahan atau kebatilan pada ahlu bid'ah. Ini kan berbalik lagi. Kalau toh seandainya kejelekan ada pada ahlu bid'ah, nah, ahlu sunnah juga ada namun lebih sedikit. Yang terakhir kata beliau lagi bahwasanya kalau toh seandainya di ahlu bid'ah ada kebaikan, mungkin saja ada kebaikan pada ahlu bid'ah. Nah, dan kita tidak mungkin akan hal tersebut. Hanya saja kebaikan yang ada pada diri ahli sunnah lebih banyak. Nah, lebih banyak. Artinya sini jangan kita bergampang-gampangan mengatakan bahwasanya nah boleh kita untuk duduk dengan majelis ahlul bid'ah karena di sisi ahlus sunnah ada kebaikan, di mereka juga ada kebaikan. Kemudian mereka mungkin mengatakan juga bahwasanya masing-masing orang juga ada kesalahan per individu. Ahlus sunnah punya kesalahan, ahli bid'ah juga punya kesalahan. Namun perbandingan ini hendaknya kita jadikan di depan pelupuk mata kita bahwasanya kalau ahlu sunnah salah, niscaya ahlu bid'ah lebih banyak salahnya. Kalau ahlu bid'ah punya kebaikan, niscaya ahlu sunnah lebih banyak kebaikannya. Nah, silahkan tentukan keputusan. Mana yang kita pilih. Dan kita kembali kepada pembahasan di awal yang boleh dijadikan sebagai judul bab dan ini termasuk simbol dari ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya dakwah ahlu sunnah atau manhaj ahlu sunnah terjaga dari kesalahan. Sedangkan dakwah yang lain atau manhaj yang lain dari kalangan ahlu dan ahlu awal tidak terdapat penjagaan dari Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu, nah tidak selamat dari kesesatan. Wallahul musta'an. Ini yang sempat kita ambil pada pertemuan kita di malam ini.